بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين وأش وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتفر ليوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Tolonglah kami ya Allah agar supaya kami selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Dimanapun Anda berada Semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya Allahumma amin Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang Al-Kufru Ta'rifuhu wa anwa'uh kekafiran, definisi dan macam-macamnya. Definisi kekafiran, al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-sitru wal-juhudu wa ghairu dhalik. Kufur definisinya menurut bahasa, menurut lughah, menurut etimologi adalah penutup jadi kufur artinya adalah penutup. Atau juga bisa diartikan pula pengingkaran. Karena itu sampul sebuah buku itu disebut dengan cover. Cover. Itu sebenarnya bahasa Arab. Kata-kata cover itu bahasa Arab. Artinya adalah dari ambil diambil dari kata-kata kufur, penutup. Karena orang kafir itu dia menutup, tertutup, pikirannya tertutup, otaknya tertutup, hatinya tertutup, sehingga dia mengingkari. Itu dari segi bahasa, pengertian kufur. Adapun dari segi syariat atau dari segi terminologi, al-kufru diddul iman. Kufur itu artinya lawan daripada iman lawan daripada iman. Jadi kalau iman itu percaya, kalau kafir itu tidak percaya. Jadi kufur kebalikan daripada iman. Walaupun definisi iman yang lengkap itu adalah bukan hanya percaya saja, ya lisannya mengucapkan, hatinya mempercayai, meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan. Dan kufur ini ada dua macam. Yang pertama-tama kufrun akbar, kafir besar. Ini yang yukhriju minal millah, yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kufrun asghar. Kufur kecil, yang lebih kecil. Ini tidak mengeluarkan orang dari agama la yukhriju minal millah dan ini dikenal dengan kufur amali yaitu kekafiran berupa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan bukan berkaitan dengan keyakinan. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu dari dua jenis kufur ini. Yang pertama-tama, an-naw'ul awwal kufrun akbar mukhrijun minal millah wa huwa khamsatu anwa. Kufur besar yang menyebabkan orang keluar dari agama itu ada lima macam. Ada lima macam. Yang pertama-tama adalah kufrut takzid. Kekafiran berupa mendustakan. Mendustakan. Ya, mendustakan ajaran agama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Quran, ya, mendustakan, tidak percaya, mendustakan. Dan dalil daripada kufur takzib ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat nomor 68. Allah berfirman, "Wa man mimman iftara 'ala Allah kadiba aw kazzaba bil haqq lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dia mengatakan mendapat wahyu padahal dia tidak mendapat wahyu atau dia menyekutukan Allah atau semisalnya atau termasuk juga aukazdzaba bil haq atau dia mendustakan kebenaran tidak percaya dengan kebenaran tidak percaya dengan Al-Qur'an tidak percaya dengan As-Sunnah tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal sudah datang kepadanya Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin? Bukankah di jahannam itulah tempat bagi orang-orang kafir? Jadi ini macam kekafiran yang pertama, kufur takdzib, kafir berupa mendustakan. Jadi hati-hati kita jangan sampai mendustakan. Mendustakan agama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah itu dianggap sebagai manusia biasa yang juga beliau oh, mungkin masuk surga, mungkin tidak. Itu ada. Ada seorang berapa waktu yang lalu dia mengatakan seperti itu. Muhammad itu manusia biasa. Dia bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Wah, naudzubillah. Kalau dia mengucapkan ini dengan sadar, ya sadar, dan dia tahu kalau keliru, ya dia kafir. Orang mengucapkan begitu kafir. Kecuali kalau dia tidak sadar, dia mungkin mabuk, mengucapkan gitu ya orang mabuk. Ya mabuk tidak sadar, ya mau diapakan, mau oh, tidak sadar. Ini yang pertama, kufur tasdib, kufur berupa mendustakan. Kemudian al kismustani tsani kufrul iba wal istikbar ma'at tasyiq. Yaitu kekufuran berupa enggan. Enggan dan sombong. Padahal dia percaya. Dia percaya, tapi dia enggan, dia sombong. Tidak mau mengikuti kebenaran. Dia tahu ini benar, tapi dia enggan, nggak mau. Dia sombong. Ini bisa kufur orang. Ini bisa menyebabkan orang kufur. Dan ini adalah kebanyakan musuh-musuh para rasul. Musuh-musuh para rasul seperti itu. Sebenarnya mereka tahu Rasul ini benar, benar. Tapi dia enggan, nggak mau mengikuti. Dia sombong, tidak mau mengikuti, sombong, meremehkan. Ini diremehkan. Kenapa Muhammad? Kenapa Fulan? Nggak mau. Tidak mau dengan kebenaran. Ini sama dengan kekafiran iblis laknatullahi alaih. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah 34. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam." Sebagai penghormatan terhadap Adam dan ini kelebihan manusia. Lalu malaikat sujud semua. Tunduk patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Dia enggan dan dia sombong. Enggan dan sombong. Dia tidak mau dan dia sombong. Sombong. Iblis sombong. Karena iblis ini memakai analog, memakai kias. Kata iblis sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah menanyakan kepada iblis, "Hai hey iblis, kenapa kamu tidak mau sujud?" Padahal aku memerintahkan kamu supaya sujud kepada Adam, menghormati Adam. Apa kata iblis? Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan dia dari tanah. Nah, sombong, enggan dan sombong, hati-hati. Sombong itu bahaya. Orang yang sombong tidak bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga Orang yang di hatinya ada sekecil eh, darah, sekecil semut, sekecil atom daripada sombong. Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Ya, sombong itu menurut definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran datang, terang benderang. Seperti matahari di siang bolong kebenaran itu dia tolak. Kemudian dia meremehkan manusia. Ah, fulan aja, fulan aja. Anak baru kemarin sore itu ya masih hijau dan seterusnya itu sombong. Ini bisa kufur. Dia tahu kebenaran. Dia percaya kepada kebenaran, tapi dia tidak mau dengan kebenaran karena sombong, karena uh, enggan al-iba wal istikbar. Kemudian macam kekafiran yang ketiga yaitu kufur syak. Wahuwa kufur don kekufuran berupa keraguan-raguan dan praduga-praduga. Ya, keraguan-raguan dan praduga-praduga. Penuh dengan keraguan-raguan. Nah, ini juga bahaya terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini kejahilan merajalela, syubhat, keraguan-raguan menyebar di mana-mana. Banyak yang membuat kita ragu-ragu, ilmu sedikit, keyakinan melemah, seperti itu. Zaman sekarang ini bahaya sekali. Yaitu ragu-ragu, tidak yakin. Masa sih Nabi Muhammad itu, saya kok masih ragu-ragu ya Nabi Muhammad itu ya, apakah Nabi atau bukan ya. Uh, saya ragu-ragu ya, apakah kiamat itu ada atau tidak ya. Saya kok masih setengah-setengah ya, antara kebangkitan nanti itu loh, apakah ada atau tidak ya. Saya kok juga ragu-ragu ya, surga neraka itu ada apa enggak ya. Terus ragu-ragu, ah, ini bahaya. Karena yang namanya akidah, akidah itu sesuatu yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Sesuatu yang terikat dengan mantap, dengan yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu namanya akidah. Tidak boleh ragu-ragu. Bimbang, setengah-setengah, e, mungkin-mungkin, nah itu bahaya. Bahaya sekali. Allah berfirman, dalil tentang kufur syak, yaitu kafir berupa keraguan raguan berupa praduga-praduga yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Allah berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ini di surat Kahfi. Surat Al-Kahf itu dianjurkan dibaca tiap-tiap hari Jumat dan itu fadilahnya banyak di antaranya memancar cahaya untuk kita di antara dua Jumat. Dan di dalam surat Kahfi itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya pelajaran ini, ini eh, dialog antara si mukmin dan si kafir. Dua orang teman, yang satu beriman, yang satu kafir. Yang kafir ini kaya raya, tapi dia sombong. Suatu ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia masuk ke dalam kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri dengan kekafirannya, dengan kesombongannya, dengan pengingkarannya. Kemudian dia masuk dalam kebunnya dan mengatakan, e, aku kira kebunku ini tidak akan rusak selama-lamanya. Dia sombong. E, menurut saya kebun saya ini tidak akan rusak selama-lamanya. Kebun saya ini hebat. Nah, sombong. Kemudian dia mengatakan, dan aku tidak menyangka kiamat itu bakal ada. Aku tidak menyangka bahwa kiamat bakal ada. Aku masih meragukan itu. Enggak percaya aku. Kemudian tambah sombong lagi. Dia mengatakan, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, seandainya benar ada itu, tentu nasibku lebih banyak, lebih baik lagi di sisi Tuhanku. Jadi ini orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dia menyangka kalau dia di dunia ini kaya raya, berarti dia dicintai Allah. Nah, ini orang yang salah paham. Dia menyangka cintanya Allah itu dengan materi. Kalau orang hidupnya kaya raya, hidupnya enak, berarti Allah cinta. Kalau orang hidupnya susah, berarti Allah benci. Nah, ini termasuk permasalahan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dulu begitu, mengukur kebenaran dengan materi. Orang yang punya jabatan, punya pangkat, yang hartanya banyak, yang punya pengikut, berarti benar. Orang yang melarat, yang miskin, yang susah, yang nggak punya apa-apa, yang ditolak dari sana sini berarti dia salah. Berarti dia dibenci Allah. Ya. Nah, itu berbahaya. Kemudian temannya yang beriman menasehati dia, apa kamu kafir kepada Allah? Padahal Allah itu telah menciptakan kamu dari tanah, yaitu dari Nabi Adam dulu. Kemudian kalau kamu sekarang diciptakan dari air mani yang memancar, lalu kamu jadilah orang yang sempurna seperti ini. Allah itu Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini kafir berupa ragu-ragu. Hati-hati, jangan sampai ragu-ragu. Terus terang saja zaman sekarang ini banyak hal-hal yang memang sengaja membuat orang itu ragu terhadap akidahnya, ragu terhadap Islam. Media-media baik cetak elektronik atau yang lainnya membuat orang itu ragu, membuat orang itu bimbang. Padahal akidah itu nggak boleh ragu. Akidah itu harus yakin, mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan orang yang ragu-ragu dalam berakidah hidupnya nggak akan bahagia, nggak tenang, nggak tentram, nggak damai, bingung dia, kacau dia. Kemudian kekafiran yang nomor empat al-qismur rabi' kufrul i'rab. Kufrul i'rab yaitu kekafiran berupa berpaling. Nah, ini berpaling ya. Artinya dia itu tidak mau belajar agama, tidak mau tahu, berpaling. Tidak mau tahu. Ini bahaya yang tidak mau tahu ini. Tidak mau tahu, telinganya ditutup. Matanya ditutup, hatinya ditutup, semuanya ditutup, tidak mau tahu. Allah berfirman, dalilnya, di dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, ayat nomor tiga, وَالَّذِينَ kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ini termasuk juga pembatal keislaman ini. Jadi dia tidak mau belajar agama Allah, tidak mau tahu agama Allah, sengaja tidak mau tahu dan tidak mengamalkan. Berpaling pokoknya. Berpaling. Nah, ini ya ini perlu dijadikan bahan renungan kaum muslimin semuanya terutama bagi mereka-mereka yang berpendidikan tinggi tapi tidak ngerti agama, bahaya. Sekolah mulai dari playgroup ditambah lagi TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1 itu berapa tahun itu? Ada 20 tahun itu. S2, S3 sampai berapa tahun? Berapa puluh tahun dia habiskan hanya untuk mencari ijazah. Sementara dia ngaji, baca Quran tidak bisa. Nah ini bahaya. Baca Quran tidak bisa. Padahal Anda kalau mau belajar baca Quran sebentar bisa. Oleh Allah dimudahkan. Iya. Sholat tidak ngerti. Sholat tidak ngerti bacaannya sholat. Tata cara sholat tidak ngerti. Wudhu tidak ngerti. Istinja, cebok juga tidak ngerti. Allahu Akbar. Nah ini bahaya. Ini namanya kufrul i'rad. Kufur berupa berpaling. Dia tidak mau kenal agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau mengamalkan. Nah, ini perlu dijadikan bahan renungan, bahan renungan. Hidup ini sebentar, kita akan mati sebentar lagi. Kalau kita tidak siap bagaimana? Sementara kita ilmu-ilmu umum, kita rela waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya dihabiskan untuk cari ilmu umum. Ilmu agama dilupakan. Ini penting. Ilmu agama itu nomor satu. Ilmu umum itu hanya ya untuk keperluan saja, karena kita di dunia butuh ilmu umum. Sekedar keperluan kita saja, Sementara kalau ilmu agama ini dibawa sampai mati ke akhirat nanti, agama dan umum kalau bisa digabungkan jadi satu hebat luar biasa. Yang tercela adalah ilmu umumnya yang baik matematika dapat 100 sementara ilmu agama dapat 5. Subhanallah. Jadi ini adalah kekafiran yang nomor 4 kufrul i'rad, berpaling. Tidak mau tahu agama, tidak mau belajar agama. Pokoknya lahir Islam sudah selesai Islam gitu aja, tidak mau belajar. Padahal orang-orang Barat kalau masuk Islam itu belajar, belajar dan belajar. Sehingga Islamnya itu benar-benar atas dasar ilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan hanya keturunan saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima di antara kufur akbar, kufur yang besar, al-qismul khamis kufrun nifaq, yaitu kekafiran berupa kemunafikan. Kekafiran berupa kemunafikan. Nanti kita ada pembahasan khusus masalah kemunafikan ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan pada pertemuan berikutnya nanti besok insya Allah masalah kemunafikan. Nah ini kufur nifak artinya dia menyembunyikan di dalam dirinya kebencian kepada Islam, kebencian kepada syariat. Sementara yang dia tampakkan adalah keimanan. Dia takut saja, dia tampakkan iman. Tapi dalam hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam, kebencian kepada syariat, kebencian kepada orang-orang soleh, kebencian kepada para ulama, kebencian kepada para duat, kebencian dan kebencian. Di dalam kebencian, di luar keimanan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ayat nomor 3. Dzalika an-nahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka orang-orang munafik mula-mula beriman kemudian kufur. Lalu dicap hati mereka, dicap dikunci mati hati mereka, sedang mereka tidak akan lagi mendapat hidayah. Ini bahaya ya. Orang yang sudah tahu, ngerti dapat hidayah, tapi kemudian dia melepaskan hidayah itu, dia lepaskan hidayah itu. Hati-hati hidayah itu tidak akan kembali lagi kepada Anda. Karena Anda sudah tahu, tapi Anda tidak mau dan Anda meninggalkannya, maka dia akan pergi seterusnya dan tidak akan kembali lagi kepada Anda. Ya. Itu ya bahaya. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik itu ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rafihat tisharatuhum wa makanu kanu muhtadin. Orang-orang munafik itu ibaratnya sama dengan orang jual beli. Orang jual beli, ya, dia mempunyai barang berupa keimanan, hidayah petunjuk. Lalu dia membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, yang dipergunakan untuk membeli adalah keimanannya. Keimanannya dilepas, diambil kesesatan. Maka dia tidak akan untung dalam jual belinya, tidak akan untung. Orang kalau jual beli permata dengan kelereng, dia rugi dia punya permata ditukar kelereng rugi. Lah ini dia punya hidayah, dia punya Islam, punya iman, punya sunnah, dilepas semuanya, diambil kesesatan. Dia tidak akan untung wa numuh jadin. dan dia tidak akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia sudah tahu hidayah, dia sudah tahu, sudah jelas, sudah paham, tapi dia tidak mau. Ini adalah kekafiran yang pertama yaitu kufurun akbar, kufur besar yang menjadikan orang keluar dari Islam dan berbahaya. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dan kaum muslimin semuanya dari kekufuran yang seperti ini. Kemudian yang kedua, macam kekufuran adalah kufrun ashghar. Kufur yang uh, lebih kecil dari tadi dan ini tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Dan ini dikenal dengan al-kufrul amali, kufur berupa amaliyah. Kalau tadi kan lebih identik dengan keyakinan, kalau ini lebih identik dengan perbuatan. Yaitu adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu kekufuran. Tapi tidak sampai kepada batasan kufur akbar. Jadi kalau di Quran ada penyebutan kata-kata kufur atau di hadis penyebutan kata-kata kufur, tapi tidak sampai kepada kufur akbar, maka itu disebut dengan kufur asghar dan biasanya identik dengan amal perbuatan bukan dengan keyakinan. Contohnya contohnya adalah kufrun nikmat. Kufur nikmat. Jadi orang diberi nikmat lalu dia kufur. Dia kufur meng, mengingkari nikmat. Nah, ini dia dosa, tapi enggak sampai keluar dari Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat nomor 116. Allah berfirman. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله Ya. Dan Allah memberikan contoh uh, suatu negeri yang mula-mula itu aman, tentram, damai, rezekinya datang dari segala penjuru dengan begitu mudah dari semua tempat. Lalu mereka fakafarot bi anumillah. Lalu mereka kufur kepada nikmat Allah. Mereka tidak syukur, mereka mengkufuri nikmat Allah. Ya. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya kufur ya, tapi kufur tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam, dia berdosa. Karena ini berupa amalan, amalan-amalan, bukan keyakinan. Termasuk juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Itsnatani finnasi huma fihim kufrun. Ada dua perkara yang ada pada manusia yang menyebabkan mereka kufur. Kufur. Apa itu? Yang pertama at-ta'nu mencela nasab, mencela nasab mencela nasab. Ya, mencela nasabnya orang, tidak ngakui nasabnya orang, itu kufur. Tapi kufur amali, berupa perbuatan, dosa, nggak sampai dia kafir keluar dari Islam. Kemudian waniyaha 'alal mayyid, dan meratapi orang mati. Meratapi orang mati. Ya, ada orang mati ya dia nangis, suaranya meraung-raung. Waduh, kenapa dia dimatikan? Saya nggak terima, saya nggak ridho. Nah, itu kufur. Artinya dosa. Tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Demikian pula di dalam sabda Rasulullah SAW riwayat uh, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang Islam adalah kefasikan dan memerangi orang Islam adalah kekufuran. Nah, ini kufur. Tapi tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam. Karena Allah menyebabkan menyebutkan bahwa dua orang iman yang yang berperang itu adalah saudara. Mereka tetap orang-orang beriman, cuman yang satu mungkin melanggar, yang satu benar. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan berikutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina Dan jika ada dua kelompok dari kaum muslimin, dari kaum orang beriman yang berperang. Jadi mereka berperang, tadi dikatakan kufur kan? Tapi di sini Allah mengatakan dua kelompok orang beriman yang berperang. Nah, berarti kekufuran itu tidak menyebabkan mereka keluar dari iman. Keluar dari iman. Jadi yang jelas inilah e, dua hal tentang kekafiran, kafir besar dan kafir kecil. Semuanya adalah jelek, cuman yang satu lebih parah, yang satu lebih ringan. Kalau kufur akbar menjadikan orang keluar dari Islam dan amalnya hapus semuanya. Kalau kufur yang kecil tadi tidak keluar dari Islam, tidak hapus amalnya semuanya. Cuman pahalanya berkurang. Dan orangnya berada dalam ancaman Allah. Kufur akbar menyebabkan orang kekal di neraka. Sementara kufur yang asghar, yang kecil, uh, dia seandainya masuk neraka tidak kekal. Tapi boleh jadi Allah mengampuni dia. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Yang jelas dan penting para pendengar via Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Yang paling penting, berbeda antara sebuah perbuatan itu perbuatan kekafiran dengan kita menjatuhkan fonis kepada pelakunya langsung kafir. Nah, ini hati-hati. Ini maksudnya orang Islam ya. Jangan kita gampang-gampang menfonis orang Islam sebagai kafir. Kalau perbuatannya jelas, kita katakan perbuatan ini menyebabkan kekafiran. Penyebab perbuatannya ini adalah kekafiran yang besar. Perbuatannya adalah menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu sesuatu yang jelas dan pasti. Seperti matahari di siang bolong. Cuman yang jadi masalah kita jangan langsung menfonis orang itu kafir. Tidak boleh menfonis orang itu kafir fulan kafir, orang Islam ya, tidak boleh. Itu ada syarat-syaratnya, syaratnya banyak. Harus tawafur syurut wa intifaul mawani. Syaratnya itu penuh, tidak ada penghalang-penghalang. Dan itu pun kita jangan gampang-gampang mengkafirkan. Kita kembali kepada ulama, al-ulama ar-rabbaniyun, ulama-ulama yang mereka tidak gampang mengkafirkan orang. Berbeda antara kita mengatakan perbuatannya perbuatan kufur dan orang itu adalah orang kafir. Berbeda antara keduanya. Dan semoga Allah menyelamatkan kita mudah-mudahan jelas. Insya Allah kalau tidak ada halangan besok uh, eh, kasihan kita tentang uh, kemunafikan. Dan itu materi yang sangat penting dan semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kita ini adalah Ramadan yang bermakna. Kita semakin kenal Allah, semakin kenal Islam, semakin mantap. Dan mudah-mudahan nanti kita setelah Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Keadaan kita semakin baik, kita istiqamah. Dan umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyhi wa ala alihi. Demikian pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah bersama telah kita pendengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Salih Hadrami tentang kekafiran dan macam-macamnya. Dan alhamdulillah sudah banyak SMS yang masuk dan akan kami bacakan satu persatu. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimanakah cara dakwah kepada ibu yang masuk agama Nasrani? Saya belum pernah berani menyampaikan kalau Islam agama yang hak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد Amin atas doa-doanya Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Ini bagaimana ibunya masuk Nasrani. Sementara anaknya kepingin mendakwai, bagaimana caranya? Ya, ini adalah kewajiban anda sebagai anak untuk menyelamatkan ibu anda dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak dialog ibu anda dengan cara yang terbaik. Ajak dialog, ajak diskusi. Anda perlu belajar syubhat-syubhat yang ada pada agama Nasrani. Lalu Anda berdialog dengan ibu Anda. Anda terangkan. Anda terangkan kepada ibu Anda bahwa inilah agama Nasrani yang begitu lemah seperti rumahnya laba-laba. Ibu berbahaya kalau sampai ibu uh, berada di agama itu. Artinya uh, Anda harus pandai-pandai meruntuhkan keyakinan ibu Anda. Sehingga ketika keyakinan ibu Anda sudah runtuh, maka Anda bisa mengajak kembali kepada Islam. Dan sekarang yang jadi masalah, ini pertanyaan juga ya, pertanyaan juga. Uh, yang menyebabkan ibu Anda keluar dari Islam itu apa? Nah, ini perlu juga ditanyakan. Karena apa? Karena belum pernah ada dalam sejarah. Dalam sejarah belum pernah ada. Orang Islam yang faham Islam, yang ngerti Islam, ya, ngerti Islam, paham Islam. Dia meninggalkan Islam karena keraguan-raguan kepada Islam, karena merasa agama lain lebih benar, belum pernah ada dalam sejarah. Belum pernah ada dalam sejarah. Yang ada dalam sejarah dan ini banyak orang meninggalkan Islam karena duniawi, karena materi, karena uang, karena harta, karena eh, pasangan, suami atau istri, dan karena yang lain-lainnya. Kalau orang meninggalkan Islam karena itu banyak. Tapi kalau orang meninggalkan Islam karena ragu-ragu kepada Islam, orang yang ngerti Islam ya paham Islam, nah itu tidak ada, tidak ada. Justru yang ada itu orang yang ngerti agama lain, paham agama lain, lalu meninggalkan agamanya karena yakin kepada kebenaran Islam. Ini banyak, banyak. Dan siapapun yang mau membuka telinganya, buka matanya, buka hatinya, pasti 100% insya Allah dia akan yakin Islam itu benar. Apalagi orang yang paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, pasti. Jadi Anda pelajari eh, kelemahan-kelemahan agama Nasrani, lalu Anda dialog, diskusi dengan ibu Anda. Diskusi dengan santai, suasana santai. Namanya itu hiwar haji, dialog santai. Ya, duduk santai. Bu, yang menyebabkan ibu uh, milih Nasrani ini apa? Ayo kita dialog, Bu kita dialog yang sampai saja. Mohon kalau saya saya, saya salah dikoreksi bu ya, ya gitu. Tapi anda harus paham Islam dulu. Anda paham Islam, lalu ya dialog. Yang jadi masalah sekarang kalau dia sudah tahu mana Nasrani itu batil, Islam benar, mau masuk Islam lagi apa tidak, masalahnya begitu. Dan kewajiban anda hanya mendakwai, mendakwai dengan cara terbaik. Soal yang merubah nanti itu urusannya Allah, urusannya Allah. Eh, jadi begitu. Berdoalah, berdoalah kepada Allah, berusahalah dan berusahalah insya Allah, insya Allah Allah akan membuka uh, membuka hati ibu anda supaya mau masuk Islam kembali sehingga selamat di dunia, selamat di akhirat. Jangan putus asa, jangan putus asa. Ya, yang penting anda harus teguh, anda istiqomah, bersyukurlah kepada Allah. Allah menjadikan anda itu orang Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar lagi ibu anda juga akan e, mengikuti Anda masuk Islam lagi sehingga kalian semua selamat di dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan mudah-mudahan nanti masuk Islam masuk surga semuanya insyaallah Allahumma amin itu harapan kita amin Allahumma amin pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati Allah Apakah boleh bunga dari bank untuk kita bayarkan pajak PBP dan pajak jual beli rumah? Dan onani oh, di bulan Ramadan apakah kena denda hafarat seperti suami istri melakukan bersubuh di siang hari pada bulan Ramadan? Sukron kasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya jawab yang sesuai dengan materi saja ya, materi kita atau yang tentang bulan Ramadan tidak masalah. Yang lainnya ditanyakan pada pembahasan yang lain saja pada saatnya uh, supaya lebih terfokus. Ini saya jawab tentang orang yang onani. Onani itu bahasa Arabnya istimna, istimna, mengeluarkan air mani dengan paksa. Termasuk juga masturbasi. Itu puasanya batal. Karena orang puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Orang puasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku dia puasanya batal dan dia harus mengganti di waktu yang lain dari puasanya itu. Tetapi tidak ada kafarohnya, tidak ada kafarohnya seperti orang yang bersetubuh ya, tidak, tidak sama kafarohnya, tidak ada kafarohnya berbeda dengan yang bersetubuh itu. Jadi puasanya batal dan dia berdosa, dia perlu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Eh, dia tidak berbuat lagi, janji nggak akan mengulangi selama-lamanya, dan kemudian dia eh, mengkodok pada hari yang lain. Ya, fadol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimanakah cara mendidik anak yang gampang terpengaruh kejelekan temannya? Dan jika anak senang melihat orang nganggur daripada mencari hal yang bermanfaat, padahal sudah disediakan banyak fasilitas. Tolong jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya lebih identik dengan uh, pendidikan anak dalam Islam. Uh, tapi tidak ada masalah, mudah-mudahan ada hubungannya juga dengan Ramadan karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh kebaikan. Bulan yang harus diisi dengan hal-hal yang positif. Waktu seorang mukmin adalah waktu yang sangat mahal dan dia tidak akan membuangnya cuma-cuma untuk hal-hal yang sia-sia. Eh, bagaimana cara mendidik anak yang gampang terpengaruh kejelekan temannya? Ya di sini orang tua juga punya peranan untuk memilihkan teman-teman, memilihkan teman. Jadi orang tua harus selalu murokabah, mengawasi anaknya. Dipilihkan teman, kamu boleh berteman dengan fulan dan tidak boleh dengan fulan dan diberi alasan kamu tidak boleh berteman dengan fulan karena alasannya begini, begini, begini. Kamu berteman dengan fulan karena alasannya begitu, begitu. Seperti itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya orang tua memberi contoh. Memberi contoh menjadi suri tauladan, menjadi uswah, menjadi kudwa Itu penting sekali. Uh, kemudian juga pendidikan itu semenjak kecil. Karena kalau sudah besar memang agak repot. Jadi pendidikan semenjak kecil. At-ta'allumu fis kan-nafsi 'ala al-hajar wa ta'allumu fil kibar kan nafsi 'ala al-ma'. Belajar eh, ketika masih kecil itu sama dengan memahat batu. Belajar ketika sudah besar itu sama dengan memahat air. Air kalau dipahat ya percuma, nggak bisa. Tapi jangan putus asa ya, jangan putus asa terus. Berusahalah, berusahalah, berusahalah dan berdoa kepada Allah. Nah, ini faktor jangan dilupakan. Berdoa kepada Allah. Bangunlah malam hari, sujudlah, doakan anakmu, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah anakku, ya Allah, berilah hidayah anakku, ya Allah, ke jalan yang lurus, bimbinglah dia, ya Allah, ya teteskan air matamu ketika mendoakan anak-anakmu, ya tidak apa-apa, setelah selesai sholat, doa lagi angkat tangan, ya Allah, ya Allah, aku angkat tanganku untuk meminta kepadamu, ya Allah, jangan kau sia-siakan permintaanku, doa kepada Allah, berdoa dan berusaha Terus mengawasi dan setelah itu tawakal kepada Allah. Tawakal. Yang penting terus berusaha berdoa. Dan uh, ya itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, anak-anak kita ke jalan yang lurus, menjadikan semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga satu keluarga nanti kumpul di dunia dan kumpul di surga insyaallah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dirahmati Allah. Apakah akidah menyimpang seperti wandahatul wujud adalah bagian dari sunatullah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas soalnya, Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Semua yang ada ini adalah dengan takdir Allah. Tapi ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang tidak baik itu untuk menguji kita. Ada hikmah yang menguji kita. Semua. Al-khairu al wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu dengan kehendak Allah. Tapi kita diperintahkan mengikuti yang baik. Dan tidak boleh mengikuti yang salah. Itu adalah ujian. Termasuk akidah wehdatul wujud. Wahdatul wujud itu eh, manunggaling kawula Gusti, union mystic. Jadi wujud ini satu. Jadi Allah menyatu dengan Allah menyatu dengan makhluknya. Yang lebih bahaya adalah al-hulul, Allah menyatu dengan dirinya. Nah, ini bahaya ini adalah agenda kekufuran yang menyebabkan orang kufur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas. Aamin amin fis sama? Am amin mau fis sama? Allah di atas. Tapi ilmu Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Ilmunya Allah bersama dengan kita. Ya seperti itu. Jadi ini memang betul takdir Allah, tapi untuk ujian diuji kita. Nah, boleh ngikuti. Kita diperintahkan mengikuti yang baik-baik dan kita dilarang mengikuti yang buruk-buruk dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan dalam berdakwah. Apakah ada ketentuan secara syar'i bahwa muslimah yang bercadar harus memakai warna tertentu dan polos? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas, hidup kita bermanfaat dan kita istiqamah. Allahumma amin. Eh, mengenai warna ya, warna cadar ini sebenarnya di luar materi ya. Sebenarnya kalau mengenai warna itu tidak ada ketentuan ya tergantung uh, yang disukai, yang penting tidak menimbulkan fitnah mengenai warna ya. Seperti itu, tidak ada ketentuan karena masing-masing negara itu mengenai warna berbeda-beda. Kalau di negara Arab sana cenderung warnanya itu uh, hitam. Kalau di negara Afrika cenderung kuning yang menyala dan seterusnya. Jadi boleh ya, mau ini mau itu semuanya boleh. Yang penting e, tidak menimbulkan fitnah. Sehingga benar-benar tercapai fungsi daripada silbab dan cadar itu sendiri. Ya, Fadl. Baik, SMS berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Saudara saya mulai menikah sampai sekarang sekitar 40 tahun bekerja di gereja. Istrinya mengikuti upacara keagamaan Eh, dan suaminya tidak pernah ikut beribadatannya juga, tidak sholat. Bagaimana saya akan mengingatkannya Ustaz? Saya kasihan mereka Ustaz, tapi saya tidak tahu caranya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau punya saudara yang mulai menikah sampai sekarang sudah 40 tahun bekerja di gereja. Bekerja di gereja. Istrinya mengikuti upacara keagamaan di gereja itu. Suaminya tidak pernah ikut peribadatannya, tapi juga tidak sholat. Bagaimana saya mengingatkannya Ustaz, saya kasihan mereka. Ya. ya, Alhamdulillah Anda mempunyai kepedulian, dan itulah orang Islam. Orang Islam mempunyai kepedulian. Malam yahtam bi amril muslimin falisa minhum. Orang yang tidak punya kepedulian kepada urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan dari mereka. Jadi ya, ya kayak tadi aja cara yang paling baik ya dialog, diajak dialog saja, diajak dialog, diskusi, bicara yang santai saja. Tapi anda harus mempunyai ilmu ketika dialog. Atau kalau anda nggak mampu, ya anda minta bantuan siapa yang mampu untuk dialog, diskusi kepada mereka. Bicara paling enak bicara dialog dengan dasar ilmu. Ya kamu punya ilmu tentang Nasrani, saya punya ilmu tentang Islam. Ayo kita diskusi ayo. Ya, Anda paparkan ini Islam itu kayak gini. Kalau akidahmu seperti apa? Oh, yang saya tahu di kitabmu itu ada ayat begini, begini, begini. Dan ini ayat ini nggak benar. Ya seperti itu dialog diskusi. Insya Allah saya yakin 100%. Kalau seseorang mampu uh, mengutarakan argumentasi-argumentasi yang ilmiah, dia akan masuk Islam. Jadi ya caranya Anda harus belajar, Anda harus belajar dan saya sarankan Anda untuk membaca buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Didat. Ahmad Didat ya, seorang pakar eh, kristologi dari Afrika sana. Beliau sangat paham agama Kristen, sangat paham kitab Injil, hafal di luar kepala dan beliau juga ngerti Islam. Beliau sering dialog dengan orang-orang Kristen, orang Nasrani dan mereka masuk Islam, banyak masuk Islam. Jadi saya sarankan Anda membaca buku-bukunya Ahmad Didat. Itu ada terjemahan-terjemahannya, ada terjemahannya, ada ada visi Ahmad Didat ya. Kemudian juga Dr. Naik Abdul Karim. Itu juga ada Dr. Naik Abdul Karim, itu juga ada visi nya silakan Anda miliki. Itu juga ada terjemahannya, Anda pelajari. Anda pelajari, Anda catat, lalu Anda eh, diskusi dengan mereka. Seperti itu Anda doakan. Yang penting adalah upaya Anda. Anda sudah berupaya, berusaha, berdoa. Hidayah, taufik di tangan Allah. Yang merubah itu Allah. Jadi begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semuanya ke jalan yang lurus sehingga tidak ada yang sengsara dan semuanya menjadi bahagia. Allahumma amin. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Penyujuk Umat. Bila sebelum Ramadan baca Al-Quran sampai juz 9, memasuki Ramadan membacanya melanjutkan ke juz 10 atau membaca dari awal juz, juz ke 1. Tidak ada pertanyaan itu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, kalau orang itu sebelum Ramadan sudah sampai juz 9 Qur'annya. Ketika masuk Ramadan apa melanjutkan juz 10 atau mulai dari awal lagi? yang benar ya mulai dari awal lagi ya, eh, bukan bukan mulai dari awal yang benar teruskan jadi teruskan jadi nggak harus mulai dari awal kalau anda sebelumnya juz 9 tinggal menurun dari juz 10 11 terus nanti hatam kembali lagi ke 1 jadi nggak harus dari awal ya nggak harus dari awal lagi teruskan saja yang mana yang mana diusahakan satu Ramadan itu hatam satu kali kalau anda startnya dari 9 diharapkan sampai akhir Ramadan nanti minimal Anda sampai di sembilan 9 lagi sehingga khatam satu kali. Itu minimal seperti itu. Karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, eh, tentu saja di samping membaca juga berusaha untuk dipahami, ditadaburi, diamalkan sehingga lebih bermanfaat Al-Qur'an itu benar-benar membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Ya, Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Gimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dongeng? Mohon juga dijelaskan tentang mazhab mana yang harus diikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Uh, bagaimana kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an itu dongeng? Nah, kalau ada orang mengatakan Al-Quran dongeng, ya diberitahu itu tidak boleh. Kata-katamu itu bahaya. Kamu bisa kufur. Nah, bisa kufur. Itu kata-kata bisa menyebabkan orang kufur, bahkan kufur akbar. Karena dia mendustakan Al-Quran. Ya, itu sama dengan tadi, itu namanya kufur takzib. Kufur berupa mendustakan. Dia mendustakan Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran. Uh, hanya saja kita nggak usah menfonis kafir, ya nggak usah. Mungkin dia itu juga bodoh, mungkin dia juga banyak syubhatnya, banyak lain-lainnya. Yang jelas perbuatannya salah, menyebabkan kekafiran, menyebabkan keluar dari Islam dan dia perlu dinasehati seperti itu. Ya, yang penting tugas Anda adalah memberikan nasihat dan masukan dan jangan uh, menfonis-fonis. Nasihat terus. Yang jelas perbuatannya menyebabkan uh, bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kufur akbar, bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti itu. Uh, mengenai madhab, madhab itu semuanya benar. Madhab uh, Hanafi benar, madhab uh, Maliki benar, madhab Syafi'i benar, madhab Hambali benar, semuanya benar. Ya, yang penting adalah masing-masing orang itu diharapkan untuk mengamalkan sesuatu itu dengan ilmu, punya ilmu, tidak ikut-ikutan saja. Atau sebagian ulama mengatakan mengikuti ulama yang dia yakin itu boleh, yang dia yakin dia mantap bahwa ulama ini punya ilmu, dia bertakwa, ikuti nggak apa-apa. Kalau orang itu orang awam, dia nggak punya kemampuan untuk membahas, untuk meneliti, untuk menelaah, Nah, seperti itu. Madhab semuanya benar. Dan saya pernah menanyakan kepada ah, para ulama di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang madhab mana yang diikuti. Kata beliau, ya Anda tinggal di negara mana? Anda ikuti madhab yang ada di negara Anda. Kalau Anda madhabnya, kalau di negara Anda madhabnya Maliki, ya ikut Maliki. Kalau di negara Anda madhabnya Syafi'i, ya ikut madhab Syafi'i. Kalau di negara Arab Saudi sana madhab Hambali ya ikut Hambali. Nah, seperti itu. Hanya saja tidak boleh fanatik dengan madhab. Tidak boleh fanatik. Karena ada mungkin eh, pendapat-pendapat uh, di madhab itu yang uh, bertentangan dengan hadis sahih. Uh, maka yang dipakai adalah hadis itu. Dan itu juga dikatakan oleh semua ulama madhab termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sah sahhal hadis bahwa madhabi kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Nah, seperti itu. Ya, yang penting adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum berbuat. Supaya kita melakukan sesuatu di atas dasar uh, pemahaman. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik insyaallah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Baik, ya, Ustaz pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Dalil orang yang tidak surat kafir, apa ya? Wassalamualaikum dari batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Uh, mengenai dalil orang tidak sholat itu kafir dalilnya adalah banyak sekali di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat siapa yang meninggalkan salat ya kafir dia kafir ini benar-benar kafir besar dan dalilnya masih banyak lagi yang lainnya di samping itu juga uh, masih banyak yang lainnya insya Allah bisa Anda dengarkan nanti di rekaman yang telah pernah direkam tentang pentingnya sholat dan bahwa orang tidak sholat itu kafir. Di antaranya hadis tersebut itu dalilnya. Bentar ya. Fadol, silakan. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa dalilnya witir dengan kunut seperti di masjid anur seperti eh, sebab biasa yang saya witir tidak kunut assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kunut pada waktu witir, ini memang para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang rojih, yang kuat, anna al-kunut al, kunut fil witri sunnah tulus sana bahwa kunut pada waktu sholat witir itu sunnah sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu sunnah. Dalilnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan uh, kepada cucunya yang bernama Al-Hasan Al-Kunut fil witir. Kunut pada waktu sholat witir. Demikian pula ini dilakukan diamalkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lain-lainnya. Jadi kunut witir itu disunahkan sepanjang tahun, Ramadan atau di luar Ramadan, hanya saja uh, yang sunnah itu adalah uh, sekali-kali tidak tidak kunut. Jadi kunut berapa hari lalu enggak kunut sekali, kunut berapa hari enggak kunut sekali kecuali kecuali pada pertengahan Ramadan jadi tanggal 15 eh, Ramadan sampai akhir Ramadan itu sunnah tiap malam, tiap witir selalu kunut. Itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ini dalilnya banyak lengkap seperti itu. Jadi masalahnya sekarang orang nggak pakai ya karena mungkin nggak tahu atau mungkin referensinya itu kurang, referensi kurang. Terus terang saja. Ada seorang yang datang ke tempat saya, dia tanya, Eh, beliau seorang ustadz, seorang ustadz juga terkenal. Alhamdulillah, beliau ketika mendengar kunut kunut witir itu, beliau kepingin tahu apa dalilnya. Datang ke rumah saya, nah saya senang. Saya kalau orang model gini nih senang. Ya, dia kepingin tahu ilmunya tanya, bukan menghujat, bukan menjatuhkan, bukan meremehkan, ya, tanya ilmunya. Beliau datang padahal lebih tua dari saya beliau. Lebih tua dari saya, beliau orang pintar, orang alim, orang berilmu. Datang ke tempat saya, Tanya mana dalilnya? ini saya bilang dalilnya ini loh, saya bukakan semuanya. Referensinya saya bukakan semuanya. Banyak kitab saya bukakan. Alhamdulillah, beliau mantap akhirnya. Oh, ternyata memang kunut witir itu ada. Nah, waktu itu beliau patokannya hanya kitab Nailul Autor. Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asyaukani rahimahullah taala. Jadi setelah beliau mantap dengan dalilnya banyak pendapat ulama, bahkan saya Ya, saya print kan saya print kan saya copy kan saya print kan saya berikan beliau, beliau mantap, alhamdulillah terima kasih sudah. Saya yakin memang kuno witir itu ada. Ya, begitu itulah orang-orang yang memang cari kebenaran. Jadi setelah jelas kebenaran, dalilnya lengkap, diterima. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, alhamdulillah. Jadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu ya tanya, insyaallah diberitahu. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya waktu tunangan sering melakukan hubungan. Jadi saya sering batal puasa. Bagaimana cara mengganti puasa saya sebelumnya? Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungan apa ya ketika tunangan? Apa hubungan suami istri atau hubungan apa? yang jelas kalau memang uh, ya hubungan hubungan apa dulu kata-kata anda ini umum hubungan apa apa hubungan suami istri atau hubungan apa Ya, kalau hubungan suami istri ya berarti itu zina, zina ya. itu taubat, taubatan nasuha. Dan puasanya batal diganti di kelompok seperti itu. Ya. Kondol. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tetap berdakwah puasa yang bagaimana yang termasuk bulan puasa yang penuh rahmat, ampunan dan bebas dari api neraka. Apakah nilai pahala orang fasik sama dengan nilai puasanya orang yang beriman? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, bagaimana ini? Orang fasik ya, dia berpuasa. Apakah apakah nilai puasa sama dengan orang beriman? Orang fasik ya. Padahal bulan puasa ini penuh dengan rahmat, ampunan dan bebas dari api neraka. Ya tentu nggak sama, nggak sama ya. Allah berfirman, "Afaman kana mu'minan كمن كان فاسقا لا يستوون itu Allah yang mengatakan apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik tentu tidak sama ya tidak sama jadi orang beriman dengan orang fasik tidak sama orang beriman itu punya nilai yang lebih tinggi orang fasik nilainya rendah fasik itu adalah orang beriman yang terus menerus berada dalam dosa atau orang beriman tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Dia beriman dengan keimanannya dan dia eh, dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Ya begitu. Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya apakah kalau orang puasa lalu tak sengaja ada orang merokok, lalu orang yang puasa itu tak sengaja mengisap atau terisap lewat, lewat hidung, lewat hidung dari mulut yang lalu keduanya Seandainya orang bilang saat baca lalu dia menyedot ingus yang hidung lalu tertelan. Karena hari ini sudah umum, bagaimana hukumnya kedua hal itu Ustaz? Oh ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama-tama bagaimana ini orang puasa, lalu di sebelahnya ada orang merokok. Dia menghirup uh, apa namanya asapnya nggak sengaja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa itu nggak batal. Kalau orang puasa ngerokok ya batal. Tapi kalau menghirup bau rokoknya orang nggak sengaja, nah itu nggak batal. Seperti itu. Dan kalau orang ngerokok itu orang yang nggak dewasa. Orang ngerokok itu orang ketinggalan zaman. Orang ngerokok itu orang tahun 60-an itu ngerokok. Sekarang udah era milenium, udah nggak zamannya orang ngerokok. Sekarang zamannya orang sadar. Ya, apalagi perokok pasif ya. Kita nggak ngerokok ikut uh, mendapatkan baunya. Itu lebih berbahaya. Jadi yang jelas tidak batal puasa Anda, tidak batal. Jadi kalau Anda yang merokok, batal puasanya. Kemudian pilek. Waktu pilek nyedot ingus, lalu tertelan. Bagaimana? Oh, tidak batal itu. Tidak batal ya. Cuma ingus itu jangan ditelan, itu penyakit dikeluarkan. Kalau Anda tidak sengaja tertelan, ya itu tidak batal puasanya. Puasanya sah. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya jika wanita bekerja di luar negeri sedang tujuannya ingin membahagiakan orang tua karena keadaan ekonomi? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ah, jadi wanita bekerja di luar negeri itu dilarang kalau tidak ada mahramnya harus dengan mahram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusafiril mar'a illa di mahram." Wanita tidak boleh kepergian kecuali dengan mahram. Apalagi keluar negeri harus dengan mahram. Mahram itu ya dengan suaminya boleh atau dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan uh, dengan keponakannya ya, yang laki-laki. Oh, bagaimana kalau tujuannya membahagiakan orang tua? Iya, tujuannya mulia, tapi caranya salah. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang zaman enggak aman. Memang ada ulama yang mengatakan kalau aman enggak apa-apa. Sekarang ini enggak aman, enggak aman. Ya, Anda tidak aman, Anda uh, berada dalam bahaya dan juga Anda bisa membahayakan orang. Anda bisa terfitnah oleh orang, orang bisa terfitnah oleh Anda atau Anda diapa-apakan oleh orang, enggak, ada yang bisa nolong Anda. Karena kalau ada mahram itu nanti bantu, nolong, uh, melayani dan yang lain-lainnya. Jadi dilarang wanita bekerja di luar negeri kalau tanpa mahram, harus dengan mahram, dengan mahramnya. Membahagiakan orang tua itu adalah wajib, tapi bukan dengan cara, bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang lain yang diridhoi Allah, yang direstui Allah. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan jika di tengah-tengah sholat terawih Salat kita batal dan bagaimanakah cara mengganti rakaat yang tertinggal? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau tengah-tengah terawih batal ya ke kamar mandi, ambil wudhu, kemudian uh, sholat dilanjutkan mengikuti imam. Ya, ya kalau terlambat satu rakaat, kalau imam salam ya Anda jangan salam, tambah satu rakaat. Kalau terlambat dua rakaat, yang ikuti imam rakaat berikutnya, eh, terawih berikutnya. Berarti nanti Anda ya kurang otomatis. Kalau imamnya sholat 11, Anda berarti cuma sembilan, Ya tidak masalah, boleh itu tidak apa-apa. Jadi tidak seperti yang biasa dilakukan masyarakat. Yang biasa dilakukan kalau merasa terlambat terawihnya, ini imam sholat, dia sholat sendiri cepet-cepetan. Nah, ini nggak benar, nggak boleh. Kalau ada imam sholat, nggak boleh sholat sendiri, ngikut imam masuk ke dalamnya. Seperti itu. Seandainya nanti hasilnya adalah Anda kurang dua, tidak ya apa-apa. Tidak apa-apa. Terawih 9 rakaat juga boleh. Eh, nanti di rumah eh, sholat lagi, sholat malam juga boleh. Tambah dua, dua, dua, begitu. Seperti itu. Jadi masyarakat biasanya kalau terlambat itu, ini imam sholat, dia sholat sendiri cepat-cepatan. Dengan harapan dia mengejar. Nah, itu tidak benar. Itu khilafus sunnah, menyalahi aturan Rasulullah Wasallam. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu. Amin. Bagaimanakah makom tawakal yang benar syukron? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin atas doa-doanya. Dan uh, makom tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu dengan usaha maksimal jadi badan e, berusaha maksimal, hatinya pasrah kepada Allah. Karena itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tawakal yang terbaik adalah tawakalnya burung. Beliau bersabda dalam hadis sahih, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau sekiranya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Dia keluar dari sarangnya pagi hari perutnya kosong dan dia kembali ke sarangnya sore hari perutnya kenyang. Nah, itu tawakal yang benar, kayak burung. Berusaha keluar dari sarangnya cari dulu, cari dulu. Jadi tawakal yang benar itu badannya berusaha maksimal hatinya pasrah digantungkan kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Ah, bergantungnya hati kepada Allah. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kan tawakalnya luar biasa, tapi beliau berusaha maksimal. Seperti ketika waktu perang, atau perang, kalau perang beliau berusaha diatur pasukan demikian rapi, strategi perang diatur, beliau pakai baju besi, pakai apa namanya helm besi, itu usaha maksimal. Kemudian berdoa tawakal, pasrah. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, menjadikan kita eh, orang-orang uh, orang -orang yang selalu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang diridai Allah. Ustaz, bagaimanakah kalau iman kepada Islam tapi juga iman kepada adat istiadat leluhur yang cenderung ke agama Hindu? Syukran kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencurahkan ridhonya kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi iman kepada Islam, namun juga iman kepada adat istiadat leluhur yang cenderung kepada Hindu. Adat istiadat itu ada beberapa macam. Adat istiadat ada beberapa macam. Pertama-tama adat istiadat yang oleh Islam kemudian dijadikan syariat. Nah, dijadikan syariat. Seperti contohnya masalah uh, jilbab dan kadar itu mula-mula adat di Arab sana sudah terbiasa, lalu oleh Allah dijadikan syariat sehingga menjadi syariat, menjadi syariat. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini boleh diamalkan. Contohnya apa? Contohnya kalau di Indonesia ya eh, biasa kalau sholat pakai celana, eh, pakai celana pokoknya nggak nggak nggak ketat ya orang laki maksudnya celana yang kombor itu atau atau juga pakai kopiah pakai kopiah warna hitam, peci model Indonesia itu tidak apa-apa. Hajat istiadat tidak apa-apa. Yang penting tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Hanya memang kalau sholat itu dianjurkan pakai sarung. Apalagi kalau pakai celana yang ketat itu tidak boleh, walaupun orang laki ya. Maaf-maaf ya, ini mumpung subhanallah saya kok jadi nyinggung celana ini. Ada hikmahnya mudah-mudahan. Orang laki kalau sholat pakai celana ketat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum menutup auratnya. Soalnya kalau celananya ketat, itu ketika dia sujud coba lihat dari belakang. Nah, kelihatan apa enggak itu? Kelihatan semuanya. Kelihatan pahanya kayak gini. Pantatnya kelihatan. Maaf-maaf. Maaf-maaf eh, ya. Kemaluannya juga kelihatan. Itu tidak sah sholatnya. Jadi kalau sholat pakai celana yang model-model ketat, celana jeans, street, dan semisalnya itu tidak sah sholatnya. Jadi kalau pakai celana yang kombor-kombor, Ya. Dan kalau sholat diusahakan bajunya jangan dimasukkan, dikeluarkan aja untuk menutupi pantatnya supaya tidak kelihatan. Ya, subhanallah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi pakai peci warna putih, warna hitam model Indonesia yang dikenal dengan peci Pak Soekarno itu tidak apa-apa, boleh ya, tidak apa-apa, boleh itu adat istiadat yang tidak menyimpang dari syariat, itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada istiadat yang melanggar syariat, nah ini tidak boleh seperti yang tanya tanyakan cenderung ke agama Hindu, oh, seperti apa namanya? Uh, kalau mau nikah itu cari tanggal baik, hari baik, mencocok-cocokkan antara weton dengan ini dan macam-macam. Nah, itu tidak boleh melanggar syariat. Itu sudah mengarah kepada kesyirikan, mengarah kepada kesyirikan. ya mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita masuk Islam secara total. Islam total, jangan setengah-setengah. Fadol silakan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah. Apakah sikap ta'ajud terhadap orang lain apa termasuk sikap orang yang sombong? Karena ilmu agamanya dimiliki masih sedikit. Syukran. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ini yang terakhir Pak Iwan ya. Iya. Bentar lagi kita persiapan untuk berbuka. Uh, jadi sikap acuh tak acuh kepada orang lain ya, acuh tak acuh. Kalau memang dia tujuannya adalah meremehkan orang, tidak menganggap orang, dianggap ilmunya sedikit, ya itu memang sombong, tidak boleh ya. Rasulullah bersabda, "Innamal kibru fatorul haq wa komtunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, meremehkan manusia, ah ini aja, ah gitu aja, fulan aja, ah masih orang hijau itu mah tidak boleh, jangan. Jangan meremehkan orang itu sombong dan Allah benci kepada orang sombong. Ya. Jadi eh, mohon maaf di sini sebenarnya masih banyak SMS yang belum terjawab, juga yang baru masuk. Tapi ya mohon maaf lah waktunya ini sebentar lagi berbuka, kita ada persiapan. Ya, mohon dimaafkan sekali lagi dan insya Allah bisa dijawab pada waktu berikutnya. Masih masih ada waktu juga besok dan besok lusa. Karena itu kalau dari SMS jangan terlambat. Yang diprioritaskan itu yang masuk dahulu jangan dijawab dahulu. Ya, atau mungkin yang lainnya masuk dahulu tapi di luar materi atau tidak selayaknya untuk dijawab seperti itu. Marilah kita tetap dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmat kasih sayangmu, itulah yang selalu kami harapkan. Ya Allah, jangan kau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah, Jangan kau serahkan kami kepada diri kami ya Allah Walaupun sekejap mata Ya Allah perbaikilah seluruh keadaan kami Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Allahumma inna abiduk Banu abidik Banu imaik Nawasina biadik Madin fina hukmuk Adlun fina qada'uk نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا Ya Allah, sesungguhnya kami semua adalah hambamu. anak-anak dari hamba-hamba laki-lakimu dan hamba-hamba perempuanmu. Ya Allah, upun-upun kami ada di tanganmu. Hukummu berlaku atas kami, Ya Allah, dan keputusanmu kepada kami adalah maha adil. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan semua namamu yang engkau telah memberikan dirimu dengan nama itu atau nama-nama yang telah kau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran, atau nama-nama yang telah kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, tidak ada yang tahu kecuali engkau. Ya Allah, kami mohon dengan semua itu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, sebagai cahaya dada kami, yang menghilangkan kesedihan kami dan mengusir kesusahan dan kesumpekan kami. Ya musarrifal kulub, sarrif kulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya mukallibal kulub, tafid kulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Dan ini yang selalu kami mohon kepadamu ya Allah. Jangan kau sia-siakan pengharapan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah. Tutuplah umur kami ya Allah dengan husnul khatimah. Tutuplah umur kami ya Allah dengan husnul khatimah. Wa bika min su'il khatimah. Wa bika min su'il khatimah. Wa bika min su'il khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadar ila wajhikal karim. Warzuqna ridhaka alladhi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepadamu Ridhamu dan surgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa memandang wajahmu yang maha mulia di surga nanti, ya Allah.